Nah, yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, senang sekali Anda masih bersama kami, yaitu dalam program musim Personal. Alhamdulillah kita sekarang masuk pada session tanya-jawab, silakan ke 467106 atau 468106. Baik, kita akan menerima penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan siapa di mana? Udah di Batam. Udah di Batam, silakan. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustaz, Nah, kalau saya berbuat dosa atau maksiat kecil itu saya suka nangis uh, karena Allah tapi kalau saya nggak nggak melakukannya ada rasa sombong dalam hati saya itu kayak gimana pak Ustaz apa yang harus saya lakukan itu aja Ustaz, ya? saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh demikian Ustaz ya. Suatu hal yang bagus sekali apabila seseorang itu menyesali atas dosa yang dia lakukan sampai bahkan bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk yang keduanya ketika dia eh, melakukan suatu ketaatan ataupun bisa menghindar, bisa selamat dari satu dosa yang tadinya dia inginkan, kemudian dia bisa menahan hawa nafsunya, kemudian dia menyombongkan diri, ini yang tidak diperbolehkan. Jangan sampai seseorang berbuat e, sombong, menyombongkan diri, uh, atas uh, uh, kebaikannya atau bahkan merendahkan orang yang lain yang baru kita anggap berbuat dosa itu pun di, dilarang. Uh, ya, semalam saya lupa ketika menyampaikan tentang masalah sombong. kita juga untuk lebih hati-hati untuk tidak mudah memfonis orang yang kita anggap sebagai sombong karena adanya satu indikasi-indikasi misalnya, padahal belum tentu benar. Kita berjumpa di jalan, dia tidak menyapa kita atau kita salam dia tidak menjawab kemudian kita kadang mudah mengatakan dia sombong padahal belum tentu mungkin dia sedang pusing banyak masalah tidak memperhatikan kita dan seterusnya walaupun ini tadi di luar pertanyaan tapi saya lupa tadi malam belum menyampaikan Barakallahu fiqh sahabat hang silakan kembali ke 46716 atau 468106 Sebelumnya kita akan kembali pada pertanyaan via SMS datangnya dari Latifah di Punggur Ustadz, eh, selama ini anak agak malas untuk mengerjakan sholat. Bagaimana Ustadz untuk membuang kebiasaan malas ini? Tolong nasihat buat anak. Zatullah haran. Iya. Kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghindarkan, menghilangkan rasa malas pada diri kita dalam hal beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masa malasnya dalam masalah melaksanakan atau mengerjakan sholat yang lima waktu yang merupakan rukun Islam yang merupakan tiang agama, maka perlu kita terus mempelajari tentang uh, pentingnya sholat dan bahaya bagi orang-orang yang meninggalkannya. Saya bacakan sedikit di sini uh, suatu nasihat dari guru saya uh, yang beliau tulis dalam SMS. Mungkin saya bacakan sedikit saja. Uh, Hal tash'ur ayyuhal muslim annaka fi ni'matin kubra. Apakah Anda merasa, wahai seorang muslim, bahwa Anda dalam kenikmatan yang sangat besar sekali? Li'annallaha ikhtaraka min baina sab'ah miliarat nismah fil alam. Litakuna musliman. La ta'budu baqaratan wala hajaran wala bashara. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memilihmu dari tujuh miliar manusia di muka bumi ini, memilihmu menjadi seorang muslim, yang tidak menyembah sapi, tidak menyembah batu, tidak menyembah e, manusia. an mahla tahumu Apakah nikmat ini tidak menjadi perhatian bagimu? Artinya kalau kita merasakan bahwa ini adalah suatu nikmat yang besar, konsekuensinya kita harus mensyukuri menjadi suatu, seorang muslim yang yang taat. Kemudian ada lagi nasihat dari beliau juga banyak sekali nasihatnya. Kemudian dia katakan juga di sini lil insan mutlakul hurriyah fi hadhihi dunya an yaf'ala salihat awis sayyi'at. Bagi manusia ada kebebasan di dunia ini untuk baik berbuat baik ataupun berbuat yang buruk. Diberi pilihan, diberi kebebasan. Lakin minal muakkad annahu sayadfa saman hadhil hurriyah ghalian fi dunyahu wa ukhrahu in kanat fit tariqil khata. Tetapi suatu hal yang pasti dia akan membayar kebebasan ini dengan bayaran yang sangat mahal sekali, baik di dunia maupun di akhiratnya, apabila dia berjalan di jalan yang salah. Artinya kita perhati, kita benar-benar apabila kita malas-malasan sholat dan lain sebagainya, ada dampaknya dampak buruk yang akan kita terima di dunia maupun di akhirat. Yang yang kadang masalahnya hati itu e, tidak menyadarinya masalahnya. Dia merasanya seolah-olah biasa saja. Padahal dia sebenarnya mendapatkan suatu bencana dan musibah. Sesungguhnya musibah itu bukan masalah musibah fisik atau bencana-bencana kekurangan harta ataupun penyakit dan lain sebagainya yang lebih besar yang lebih berbahaya adalah musibah hati musibah din ketika dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan apabila berjalan di jalan yang yang salah as-salat oksigen al-hayat salat itu oksigen bagi kehidupan fahal yastati insan an ya'ish hayatan sa'idah bidunil oksigen Apakah manusia bisa hidup dengan bahagia tanpa adanya oksigen? Kemudian juga dia katakan ada seorang yang mengatakan ma dakhluka fi hayati hatta tansahani. Apa urusan kamu masuk ikut campur dalam urusan kehidupanku sampai menasehati aku supaya sholat. Bebas saya mau sholat, mau tidak, jangan nasihati aku. Kultulahu afwan. Saya katakan kepada dia maaf. Lakin hal law wajadtuka la qaddarallah fi sayyaratik wa hiya tahtariq walam a'mal syai'an li itfa'in nar alan taghdab alayya fima ba'd li anni lam unkidhuk. Seandainya saja mudah-mudahan tidak terjadi. Seandainya mobil kamu terbakar dan saya tidak berbuat apapun, hanya diam saja melihat manis dia manis melihat, tidak ikut berusaha untuk memadamkan api. Apakah bukankah kamu marah kepada saya atas sikap saya yang diam ini? Melihat mobilmu terbakar atau rumahmu terbakar, bukankah kamu akan mengatakan, "Mengapa kamu tidak menolong saya?" Temannya mengatakan, "Iya, betul, saya akan marah kepada kamu." Maka aku katakan, "Bukankah saya sekarang ini berusaha menolong kamu dari api neraka akhirat. Bukannya ini lebih penting dan lebih wajib. Ketika menasehati orang lain untuk sholat. Dan seterusnya, banyak sekali SMS-SMS yang bagus. Mudah-mudahan ini juga jadikan e, nasihat mau idah bagi kita semua untuk lebih giat lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala terutama sholat yang lima waktu. Jazakallah khairan kita kembali pada penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, dengan siapa di mana? Ibu eh, Umu Daud di Tanjung Pinang. Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau tanya. Ya. Anak-anak di Baru pedagang. Iya. Terus anak udah ulang-ulang kali SMS, telepon, dulu datang ke Pekanbaru udah nasihati dia um, untuk mencari makan anak keluarga dia anak-anak tuh laki-laki iya. terus dia jualannya tuh lengkap kalau malam-malam dia yang jaga kalau siang hari orang iya. terus jualan dia tuh anak nggak ngerti apa jualan dia tuh anak udah kasih tahu terus iya iya lewat SMS iya Iya terus ya wafatnya, tapi anak nggak ngerti gimana anak mantan sehati anak-anak Ustaz. Jual apa? Jual apa Bu? Bisa tahu Bu? Pokoknya barang harian semua lengkap. Barang dagangan seperti biasa. Mm -mm. Mm tidak ada Dari yang makan artinya jualan-jualan yang uh, yang dikatakan tidak boleh tidak ada. Uh mm Nggak tahu uh, jualan dia tuh pokoknya siang malam jualan barang makanan gitu. Artinya ibu belum tahu kering. secara detail ya, belum tahu ya belum tahu pasti okay, iya, gitu. Ya, ya. Itu aja Ibu. Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Pokoknya jawabannya saya nasihati dia tuh iya, iya terus. Iya. Itu hmm. aja Bu, cukup. Syukron Ustaz. Ah, ya, Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, Mudah Ustaz. Jazakillah khair atas perhatian ibu ya, atas eh, anak-anak uh, anak -anak ibu agar mereka mencari nafkah yang halal, yang barokah dan sering memberikan nasihat pada anak itu adalah satu hal yang baik. Kemudian juga banyak ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan karunia rezeki yang halal, yang barokah untuk anak-anak ibu. Terus doakan jangan sampai lepas. Kemudian juga Eh, perlu di sini juga barangkali kita perlu apakah memberikan hadiah untuk anak berupa buku atau kaset yang melembutkan hati anak-anak kita yang menjadikan anak-anak kita selalu ingat akan kematian, ingat akan akhirat, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sering menasehati jangan begini, harus begini, begini, mungkin nanti anak akan merasa gerah juga karena aduh selalu dinasehatin terus misalnya. Bolak-balik seperti itu juga misalnya. Tapi kita perlu uh, supaya anak ibu dan kita semua menambah iman kita agar iman kita dapat bertambah dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mungkin cari informasi di Pekanbaru supaya anak ibu juga ada kesempatan waktu untuk mengaji, belajar, Eh, menghadiri majelis-majelis ilmu misalnya. Kita kirim buku, kirim kaset, itu juga atau SMS eh, yang melembutkan hati dari kata-kata hikmah, dari ucapan-ucapan para ulama, dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis Nabi SAW terjemahnya, kita kirimkan. Itu hal-hal yang insya Allah mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan tetap ibu terus berdoa. Insya Allah doanya orang tua itu adalah mustajab. Barakallahu fix, sahabat hangi, yang Allah dimanapun anda berada kita masih cukup panjang waktu 30 menit ke depan kami akan membacakan SMS datangnya dari hamba Allah di Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz uh, bagaimana menerima kenyataan atau terhadap takdir kita yang mempunyai saudara yang hilang ingatan atau gila sampai tiga orang karena kami bersaudara adalah sembilan orang Ustaz apakah ini cobaan dari Allah? Tolong beri solusinya Ustaz. Jazakallah khairan. Ya. Semoga Allah memberikan kesabaran ya kepada penanya dan kepada setiap orang yang sedang menghadapi musibah dengan berbagai macam musibah. Sesungguhnya jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah mahal sekali. Surga itu uh, di, di, uh, eh, diperoleh dengan iman dan amal soleh, dengan pengorbanan, dengan kesabaran. Insya Allah uh, eh, uh, eh, ada nasihat uh, tausiah yang saya sampaikan berjudul Sikap Muslim Menghadapi Musibah. Sudah sampai di Radio Hang insya Allah. Eh, rekamannya dan mudah-mudahan bisa nanti diputar dalam kesempatan yang lain sebagai satu bentuk jawaban kepada penanya dan kepada kita semua yang sedang menghadapi berbagai macam musibah dalam kehidupan. Semoga Allah SWT menetapi kesabaran dan ridho akan takdir Allah Subhanahu wa taala sambil terus berikhtiar mencari jalan keluar yang terbaik dari setiap musibah yang mungkin apabila mungkin untuk kita eh, cari jalan keluarnya dan tetap terus ridho dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali sahabat Hang pada penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Maaf Ibu bisa volume radionya dikecilkan sedikit. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Saya mau nanya ini dari Hang kan? Iya, maaf dengan siapa di mana Ibu? Oh, itu Pak, saya kan ada sekarang acara apa itu? Maaf Bu, mungkin salah sambung. Oh ya ya ya. Maaf Bu ya. Maaf Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hang, kami tunggu kembali pada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf dengan siapa di mana Ibu? Dengan Umu Cahaya di Batu Haji. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, anak mau tanya. Ya. Uh, gimana Ustadz kalau kita misalnya punya teman Iya. Uh, waktu dia susah dulu dan kita masih enakan, uh, kita selalu berusaha loyal terhadapnya. Dan setelah dia eh, kita susah dan dia agak uh, meningkat sedikit taraf hidupnya, yang mulai menjaga jarak terhadap kita Ustadz. Terus uh, anak itu ada perasaan sedih dan kecewa terhadap teman itu. Gimana Eh, mengatasi hati anak yang kecewa dan sedih itu Ustaz. Hmm. Apakah boleh itu dan uh, gimana supaya kita nggak sakit hati terhadap teman itu? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, itu aja Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz. Jadi uh, <coughs> kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan kepada kita sahabat-sahabat, hmm orang-orang yang beriman, yang soleh, soleh ya, kemudian juga yang uh, ikhlas, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berakhlakul karimah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala doa. Kemudian dalam berjalannya waktu akan nampak orang-orang yang baik, yang pantas untuk kita jadikan sebagai sahabat dan adanya orang-orang yang kurang baik, yang mungkin tidak baik kalau kita jadikan dia sebagai sahabat karena sahabat itu nanti eh, dengan kitanya sering berinteraksi, sering bertemu, sering berkomunikasi, itu akan saling mempengaruhi. Kalau dia orang yang tidak baik, maka akan mempengaruhi kita. Khawatir kita malah nanti terjerumus kepada hal yang tidak baik. Kalau kita bersahabat dengan orang yang materialistis, yang pertimbangannya hanya materi, harta, dunia, dan seterusnya, kita pun akan terbawa. Na'udzubillah min dalik. Nah, ini. Maka dari itu, ketika ada sahabat yang menjauhi kita kita terlepas dari apapun alasannya kita tidak mudah artinya untuk bersuudzon, bersangka buruk ya. Mungkin ada hal-hal lainnya. Maka kita juga tidak terlalu kecewa. Dan ketika kita dahulu berbuat baik kepada dia, kita berbuat baiknya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan balasan kebaikan dari dia sehingga kita tidak kecewa apabila tidak ada balasan kebaikan atau bahkan mungkin membalasnya dengan keburukan kita pun tidak tidak kecewa tapi bagi kita pribadi jangan menilai orang lain dari harta jangan karena dia hartanya banyak kita hormati dia kita ingin bersahabat dengan dia senang bergaul dengan dia bukan karena itunya tapi karena kesalehan dan ketakwaannya baik dia orang miskin dia orang kaya kita menilai orang semakin dia dia soleh, ketakwa, baik, kita hormati dan kita hargai. <clears throat> Ini kita harus latih seperti itu. Semoga Allah SWT mengaruniakan kepada kita keikhlasan, Amin. kemudian juga mengaruniakan kepada kita sahabat-sahabat yang mukhlis, yang beriman, yang berakhlakul karimah. Amin. Amin. Ya Amin. Selanjutnya kami akan mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Bu Ning di Nagoya. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kami ini uh, penjual makanan Ustaz. Iya. Iya Bu. Dan ada yang jualan minuman sendiri gitu. Iya. iya. Di situ ada juga jualan rokok. Nanti kalau ngitung, kami semua yang ngitung beserta minumannya. Uh, uh, kayak gitu boleh nggak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita, uh, eh, pertanyaannya persisnya. Uh, jadi di tempat jualan beliau ini penjual makanan. Ya dan ada jual minuman juga maksud minuman orang biasa. lain yang minumannya kebetulan pada saat jual itu bukan dia yang jual rokok ada orang penjual rokok di situ oh, iya, iya. kemudian pada terakhir mau akhir jual pembagian hasilnya dihitung rokoknya berapa hari nanti mereka dibagikan di situ oh, iya, bukan iya. untuk ibu itu tapi haknya untuk yang penjual rokok sekian kamu tapi bayarnya ke ibu tersebut iya, ya iya. ya jadi penjual makanan orang yang makan di situ kemudian ngambil lagi apa-apa sebenarnya milik oh. orang lain rokoknya tapi dibayarnya ke ibu tadi yeah. gitu kan ada satu bentuk e, kerjasama yeah. maka kewajiban kita bagus sekali untuk kita memberitahukan kepada penjual rokok misalnya kan yeah. mengingatkan artinya untuk e, tidak e, menjual rokok misalnya semampu kita sambil kita doakan juga kan artinya di samping kita berdoa kepada Allah agar Allah mengaruniakan kepada kita rizki yang halal yang baik yang berkah kemudian kita doakan juga kepada tetangga kita penjual yang lain tadi yang kita tahu menjual apakah menjual rokok atau menjual yang lain misalnya minuman keras dan lain sebagainya kita harus ada upaya untuk mengingatkan ada seorang guru yang mengatakan kalau kamu diamkan saja setiap penjual rokok diam. Tidak ada yang satu pun orang mengingatkan, maka dianggap bahwa itu hal yang biasa saja gitu kan, tidak masalah. Tapi kalau ada yang mengingatkan dengan cara yang baik, jangan menyakiti hati dan seterusnya, mungkin dia akan <clears throat> mendengar tapi mungkin belum bisa melaksanakan. Tidak ada kewajiban kita untuk memaksakan. Kita yang penting menyampaikan kan. Kemudian setelah itu juga ada orang lain lagi mengingatkan, ada lagi orang lain mengingatkan. Mudah-mudahan setelah sekian kali banyaknya orang yang menyampaikan, baru dia itu mungkin merenung, kemudian baru menyadari, kemudian dia baru mengikuti yang baik misalnya. Sambil kita upayakan juga cari alternatif. Kalau kita mengingatkan juga, tolong jangan jual rokok, kira-kira jual apa lagi kan? Yang penting ada alternatif juga, itu juga satu membantu juga misalnya samping kita doakan, walaupun kita tetap mantapkan ke dia, walaupun belum ada alternatif, kita yakin Allah akan memberikan jalan keluar. Dan sebisa mungkin dengan cara yang baik mungkin kita juga uh, minta kepada pembeli untuk membayarnya langsung. Ini bukan barang dagangan saya gitu kan. Istilahnya bisa Bapak langsung kepada orangnya yang ini. Sedangkan yang kami ini saja misalnya. Bisa dikatakan seperti itu. Kemudian juga kepada penjual makanan pada umumnya kita berusaha juga memberikan uh, apa pelayanan kepada masyarakat dengan menjual makanan yang bersih, yang sehat gitu ya. Jangan karena untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya kita menjual barang yang tidak baik, yang bisa membuat orang sakit misalnya kan, yang kesehatannya apa bisa mengganggu kesehatan dari dari masyarakat. Itu juga insya Allah dengan memikirkan seperti itu kita insya Allah akan Allah memberikan keberkahan keberkahannya kepada kita. Amin. Baik, kita bacakan uh, dari pertanyaan pesan singkat datangnya dari Fafa di Batu Aji. Ustaz, uh, eh, ada kawan berutang sudah 10 bulan belum bayar Ustaz. Dia minta angsuran setelah 10 bulan tersebut, Ana setuju. Namun, ternyata dia banyak berutang kepada banyak orang. Dan utang tersebut untuk membeli barang-barang konsumtif, misal TV, kulkas, motor, dan lain-lain Ustaz. Akhirnya Ana minta dia melunasi hutang dengan dua kali angsuran saja dengan tujuan agar dia tidak melebarkan hutang ke kawan-kawan yang lain Ustaz. Tepatkah keputusan anak Ustaz? Jazakallah khairan. Ya. Jadi hak dia untuk menagih ya. ya. Apalagi tadi sudah 10 bulan belum bayar dan mungkin sudah sebelumnya berjanji akan dicicil dan dan sebagainya. Maka tidak dikatakan salah kalau dia itu ingin eh, menagih hak untuk ya. mengambil haknya. Walaupun lebih baik kalau sampai dia pun misalnya tahu dia dalam keadaan kesulitan dan dia anggap misalnya ah, saya anggap lunas sajalah karena kadang juga apa insyaallah saya ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT itu adalah hal yang baik tapi kita juga perlu mendidik di sini karena tadi dari pertanyaan bahwa dia membeli hal-hal yang sifatnya konsumtif bukan suatu hal yang mendesak misalnya maka kita juga perlu ingat e, mungkin memberikan pelajaran artinya dengan kita meminta menagih walaupun di hati kita seandainya dia tidak bayar juga insya Allah kita tidak kecewa Allah akan gantikan dari jalan yang lain gitu kan tetapi supaya dia itu benar-benar perhatian tidak meremehkan masalah utang jangan meremehkan masalah hutang dan insya Allah siapapun yang berhutang kemudian dia berniat untuk melunasinya Allah akan membantu dia untuk bisa melunasinya dan harus benar-benar bertanggung jawab termasuk uh, seorang pedagang yang kayak saya katakan itu yang saya bertanya minta pelajaran dari beliau beliau katakan kalau saya mengambil barang kepada seseorang dan ternyata menurut kemungkinan besar setelah jatuh tempo saya belum bisa membayarnya jauh hari sebelumnya saya sudah memberitahukan kepada dia Maaf, kondisi saya belum bisa untuk melunasi tepat pada waktu saya mungkin minta tempo tambah lagi, tapi sebelumnya kata dia, karena kalau saya katakan pada saat hari jatuh tempo, tentu dia akan kecewa karena dia sudah menunggu, berharap dari kita. Tapi diberitahu sebelumnya, diberi kesempatan untuk orang tersebut mungkin berpikir mencari jalan keluar dari yang yang lain. Nah, ini juga sebagai bentuk rasa tanggung jawab orang yang hutang, bukan malah sulit untuk dicari Ditelepon tidak diangkat, di SMS tidak dijawab, dan seterusnya. Membuat kesal orang yang menghutanginya. Insya Allah orang yang menghutangi juga ketika orang itu benar-benar gentle, tanggung jawab, dan benar-benar berniat hanya meminta kelapangan lagi untuk ditunda. Mudah-mudahan kita juga bisa melapangkannya lagi, memberikan waktu lagi untuk dia bisa eh, membayarnya. Ya. Jazakallah khairan, sahabat hang, kita masih ada lebih kurang 15 menit ke depan dan cukup banyak pertanyaan dan mohon bersabar dan mohon maaf bila belum bisa kami jawab. InsyaAllah kita akan jawab selanjutnya. Kita terima pendapat berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dengan siapa di mana Pak? Pak Selamat Batu Haji. Oh, Pak Selamat, silakan Pak Selamat. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh begini, ini masalah jualan lagi. Saya, saya ini kan di istri di rumah kan ada kegiatan jualan, jualan makanan gitu ya. Yeah. Jadi nah, ada nasi dan lain sebagainya. Terus eh, yang namanya orang jualan kita menjadi rezeki ya Allah kan kita susah untuk menentukan. Kadang-kadang kita bikin banyak kurang, kita bikin hmm. sedikit uh, apa masih sisa kan seperti itu. Yeah. Nah, kadang-kadang kita kalau ada makanan yang sisa ini, ya masih kita simpan. Misalnya nanti kalau misalnya kita bisa makan sendiri, dimakan. Kalau enggak, itu terpaksa kita buang gitu loh kalau kita hmm. bisa makan meskipun enggak banyak. Nah, dalam hal seperti ini gimana ini? Uh, apakah bisa menghilangkan berkah atau gimana? Ustaz? Ya, Itu aja pertanyaan saya. Ya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saran saya ketika kita menjual makanan, kemudian ternyata ada lebih. Kita perkirakan dari kelebihan itu kira-kira seberapa bagian yang bisa kita makan, yang cukup kita makan. Selebihnya kita sedekahkan sebelum barang itu, makanan itu basi atau rusak, kita sedekahkan. Insya Allah ini menambah berkah untuk kita. Ini. Kecuali kalau memang hal-hal yang di luar dugaan, misalnya eh, ada satu yang uh, basi dan lain sebagainya tidak disengaja mudah-mudahan. Tapi kalau sering terjadi seperti itu berarti ada suatu unsur kelalaian dari kita. Maka per, uh, upayakan tadi diperhitungkan sebelumnya dan kemudian segera kita sedekahkan eh, makanan-makanan uh, yang uh, lebih tadi selama masih bagus tadi. Semoga bermanfaat bagi penanya dan para pendengar. Kita akan bacaan satu pertanyaan via SMS datangnya dari Anissa di Batam, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang ayah tidak sholat, namun rezekinya lancar, Ustaz. Apa yang harus dilakukan seorang anak dalam hal ini, Ustaz Sukra? Ya. Sebagai penutup barangkali ya. uh, dari pertanyaan ini ya. ya uh, pertama tadi, rezekinya lancar itu sebagaimana tadi dalam penjelasan rizki yang berupa dunia Allah berikan kepada siapa saja gitu kan nah ini terkadang orang merasa kalau rizkinya lancar seolah-olah wah berarti Allah sayang sama saya Allah ridho kepada saya padahal ini adalah satu ujian bisa jadi ini merupakan istidraj Allah mengulur menjadikan dia tambah lalai tambah lalai tambah lalai sampai nanti datangnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala murka Allah Subhanahu wa taala berupa adabnya baik di dunia sebelum nanti di di akhirat wal iazubillah Maka hendaklah uh, dia segera bertaubat kepada hmm. Allah, menyadari bahwasanya uh, eh, dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rizkinya ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi seorang anak yang mendapatkan orang tuanya uh, tidak sholat, maka kewajiban untuk mengingatkan. Saya ceritakan di sini satu kisah nyata yaitu yang sebelumnya saya sampaikan di Tanjung Pinang ya hmm. kisah Marwan tapi kebetulan tidak bisa direlay di Hang karena uh, sinyal yang tidak baik uh, ceritanya adalah seorang penduduk di Madinah usianya 37 tahun dia berkeluarga istrinya seorang yang soleha hafizah hafal Al-Quran Masya Allah orangnya baik punya anak-anak di antara anaknya ada yang usia 7 tahun dia tunarungu dan tunawicara. Dia tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Namanya Marwan, usianya tujuh tahun. Si ayah belum mendapatkan hidayah Allah, malas sholat, <clears throat> banyak berbuat maksiat, dosa-dosa besar bersama teman-temannya, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Istrinya sering menasehati dia, tapi malah dia marah. Ini istrinya sabar, terus berdoa. Suatu hari ketika dikumandangkan adzan maghrib, Marwan menasehati ayahnya dengan bahasa isyarat. Dengan bahasa isyarat. Nah. menasehati ayahnya untuk sholat. Ingat kepada Allah dan seterusnya. Ini yang menceritakan ayahnya sendiri kejadian seperti itu. Tapi saya tetap saja tidak beranjak dari kursi saya. Bahkan saya berusaha merangkul, memeluk dia. Tapi dia lari. Ternyata dia itu berwudu dan datang kembali kepada saya hmm. dalam keadaan berwudu dan sholat menghadap kiblat. Ibunya luar biasa mendidik dia, mengajarkan bagaimana berwudu, bagaimana sholat, walaupun masih anak-anak. Kemudian Eh, setelah selesai sholat anak itu mengambil mushaf Al-Quran membuka dan menyuruh saya membaca di surat Maryam ayat 45 yaitu ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya dalam surat Maryam ayat 45 Allah berfirman Ya abati inni akhafu ayyamassaka adabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa adab dari Tuhan yang maha pengasih sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Si ayah merasa takut. Saya membaca ayat itu gemetar. Saya takut. Kemudian saya belum mat, nyalakan lampu waktu itu masih padam. Saya mulai nyalakan lampu hampir setiap ruangan saya nyalakan lampu itu supaya terang untuk menghilangkan rasa takut saya. Marwan berjalan di belakang saya dengan pandangan yang aneh melihat sikap saya tersebut. Kemudian Marwan mengajak dengan bahasa isyarat pula minta supaya mengantar dia ke masjid besar, maksudnya masjid Nabawi di Madinah. Saya katakan masjid yang dekat rumah saja. Marwan tetap bersikeras minta diajak ke masjid Nabawi. Akhirnya saya hati saya luluh, saya antarkan juga Marwan ke masjid Nabawi. Tapi dari rumahnya sampai ke masjid Nabawi, sampai sana sudah Isya atau menjelang Isya sampai adzan Isya kemudian dia berhasil mendapatkan tempat di Raudhah. Dan setelah imam eh, saat imam membaca Al-Fatihah, setelah itu membacakan ayat-ayat yang berkesan di hati dia yang membuat dia menangis. Selesai sholat pun dia masih terus menangis. Marwan mengambil tisu dari saku ayahnya, dan dia mengusap air mata ayahnya sambil berbicara juga dengan bahasa isyarat supaya jangan menangis terus. Akhirnya kami pulang dan disambut oleh istri dan anak-anak yang lain, tapi saya tetap menangis di situ. Sampai mereka juga akhirnya ikut sedih juga melihat orang menangis, suaminya menangis, ayahnya menangis, istri dan anak-anaknya itu pun menangis pula. Walaupun tidak tahu sebabnya apa. Akhirnya baru Marwan menceritakan kepada ibunya kejadian di Masjid Nabawi dan ayahnya juga alhamdulillah setelah itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berubah. Dia rajin salat. Dia tinggalkan teman-teman yang buruk. Dan dia semakin cinta kepada Marwan. Walaupun masih anak kecil dan punya kekurangan fisik, tapi subhanallah dia menjadi penyebab orang tuanya mendapatkan hidayah luar biasa. Kita banyak belajar dari kisah ini. Anak kecil punya semangat amar ma'ruf nahi mungkar luar biasa. Ada seorang kawan tinggal di Bogor, Jawa Barat, bekerja di Jakarta. Dia pindah rumah ke satu tempat yang baru. Dia mempunyai anak usianya lima tahun. Ayahnya ini berangkat pagi bekerja, pulang malam. Subhanallah, anak kecil ini rajin sholat di masjid. Walaupun tidak ada ayahnya, dia tetap berangkat ke masjid. Ketika dalam perjalanan, banyak anak-anak SMP yang duduk-duduk di pinggir gang, pinggir jalan, tidak berangkat sholat. Anak ini menasehati mereka. Kakak, ini waktu sholat, mari kita sholat ke masjid. Sampai sebagian dari anak-anak SMP itu akhirnya karena malu kepada anak kecil ini dan mungkin kagum kepada anak kecil ini subhanallah tergerak hatinya dan rajin sholat. Sampai ayah dari anak SMP ini datang menemui kawan saya ini. Saya berterima kasih anak Anda telah menjadi penyebab anak saya dapat hidayah. Tadinya dia malah sholat, tidak sholat, sekarang rajin sholat. Subhanallah. Dan banyak ibu-ibu juga yang senang kepada dia. Sebagian ibu-ibu di kampung itu mempunyai kebiasaan buruk merokok. Merokok di depan rumah lagi. Anak kecil ini datang, ibu rokok itu tidak baik, mengganggu kesehatan ibu dan seterusnya dinasehati sampai sebagian dari ibu-ibu berhenti rokok dengan nasihat dari anak kecil usia lima tahun ini. Semoga Allah memberikan taufiknya, Amin. memberikan melindunginya dan menjaga dan men juga memberikan taufik kepada anak-anak kita semua agar menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti pada orang tua, yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan anak yang kurang fisiknya saja semangat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya teringat juga punya seorang kawan di Jeddah bernama Nail. Beliau tunarungu dan tunawicara, usianya sekitar 30 tahun. Warga negara Arab Saudi asal dari Banten, dari Indonesia. Tapi sudah tidak bisa berbahasa Indonesia. Mungkin kakek-kakeknya ya, asal dari Indonesia. Dia datang ke kantor Islamic Center di Jeddah, ingin konsultasi mencari saya, ingin konsultasi. Hmm. Saya tidak kenal sebelumnya. Komunikasi saya dengan dia karena saya tidak bisa bahasa isyarat dengan tulisan. Jadi dia menulis di kertas, saya menjawab juga di kertas lagi. Terus seperti itu. Banyak berlembar-lembar kertas akhirnya untuk kita habiskan untuk komunikasi ternyata subhanallah dia tidak minder. Dia tidak rendah diri dengan kekurangan fisiknya tersebut. Dia datang ke kantor Islamic Center membawa mobil sendiri. Dia bekerja, tidak menjadi beban bagi keluarganya. Bekerja jadi programmer komputer di satu sekolah. Bagian administrasi dan bagian komputer. Kemudian juga ketika mengajak saya keluar pergi ke rumah makan untuk makan. Walaupun di satu sisi ada bahayanya juga kalau di siang hari kan dia tidak bisa mendengar klakson. Tapi kalau di malam hari mungkin dengan lampu. Tiba-tiba ada getaran suara HP dari getarannya ya. Karena dia tidak pakai suara dering karena dia tidak mendengar tapi dari getaran. Dia memberhentikan dulu menyampingkan mobil berhenti membuka HP, komunikasi dengan temannya yang sama-sama tunarungu tunawicara. HP-nya ada kameranya. Sehingga komunikasi lewat bahasa isyarat. Dia bicara dulu, ngobrol dulu, saya tidak paham. Kemudian eh setelah itu juga diperlihatkan bahwa saya apa dia sedang bersama saya gitu kan. Diperlihatkan saya hanya menyapa saja. Setelah itu pergi ke rumah makan. Dia pilih makanan yang diinginkannya Sebagian dari orang mentertawakan dia. Dianggap sebagai suatu yang lucu barangkali. Ini juga suatu hal yang menyedihkan, sangat disayangkan. Orang yang tidak memiliki empati, tidak merasakan apa yang dirasakan orang-orang lain, mentertawakannya merendahkan, kan? Kadang kita tidak menyadari sikap kita, ucapan kita. Intinya dia uh, ngobrol, bicara, dan ternyata subhanallah dia seorang penuntut ilmu syar'i. Banyak belajar lewat internet. Gurunya mengajarkan kepada dia lewat bahasa isyarat. Tentang akidah, tentang tauhid, tentang tarikh, tentang sholat, dan lain sebagainya. Dia perlihatkan setelah pulang kembali ke Islamic Center lewat internet. Ini guru saya, ini pelajaran-pelajaran tentang tauhid, akidah, dan seterusnya. Masya Allah. Dia belajar dan dia juga rajin berdakwah lewat mengirim email yang isinya tentang nasihat-nasihat, lewat email kepada ratusan orang dia kirim sekaligus gitu kan. Ternyata walaupun dia tidak bisa berbicara, tidak menghalangi dia untuk berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah. Dia menulis surat kepada saya, lazimun tata'allamu lughatal isyarah. Kamu harus belajar bahasa isyarat. Saya berpikir mungkin karena dia kesal atau mungkin lelah menghadapi saya lewatnya tulisan terus gitu kan. Saya bertanya, lima ada, mengapa? Saya harus belajar bahasa isyarat. Dia jawab lagi dengan tulisan lagi. Ternyata di luar dugaan, bukan karena dia kesal kepada saya, tapi dia katakan, saudara-saudara kita kaum muslimin di Indonesia, di negara Anda, sebagian dari mereka ada yang tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Bagaimana mereka bisa belajar din, belajar tauhid, belajar ibadah dan berakhlak yang baik kalau tidak ada yang membimbing mereka? Anda harus belajar agar bisa berdakwah untuk kalangan mereka. Ini juga nasihat yang saya sampaikan, barangkali di antara pendengar ada yang punya kesempatan, kemampuan, dan ini juga sebagian dari anggota masyarakat kita seperti itu perlu mendapatkan bimbingan di Arab Saudi di masjid-masjid besar ketika diadakan daurah muhadharah ada ruangan khusus untuk orang-orang tunawicara tunarungu untuk datang dan ada TV-nya dan ada penerjemahnya yang menerjemahkan dengan bahasa isyarat sehingga mereka juga bisa belajar din. Itu saja sebagai penutup semoga bermanfaat tausiah pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khairan pada Ustadz yang telah memberikan kajian